ikut memerangi kaum Khawarij. Sahabat sepakat memerangi kaum Khawarij. Apakah Imam Ali bin Abi Thalib menyelisihi karena memerangi orang Khawarij? Ya tentu saja tidak. Bahkan beliau mengatakan itulah dia janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yaitu kaum Khawarij ini akan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, Khosifun Na'li. Ya, yang membetulkan sandal, yaitu ketika itu yang membetulkan sandal adalah Ali bin Abi Thalib. bagaimana sikap salafi apabila pemerintahan kita tidak dipimpin oleh kita dipimpin oleh orang kafir? Karena sebagian kita tidak memilih partai Islam, digulingkan atau tidak. Bagaimana sikap salafi apabila pemerintahan kita dipimpin oleh orang kafir? Artinya itu negara kafir, kan begitu ya? Wajib hijrah dari situ. Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal baina zahrain kufar Ya, Rasulullah berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, di negara kafir. Mungkin yang jadi masalah pemimpin yang dianggap kafir oleh sebagian kelompok. Nah, ini yang yang menjadi masalah. Ya. Jadi selama pemimpin itu muslim, artinya tidak kafir, ya, kita tidak boleh membangkang terhadapnya meskipun dia berbuat zalim hingga kita melihat kekufuran yang nyata yang kita memiliki hujah dan burhan dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kemampuan untuk menurunkannya. Ya, dan eh, apa namanya? Eh, kita boleh menurunkannya jika memiliki kemampuan untuk itu. Jika tidak, maka kita bersabar atas kezalimannya. Baik. Jadi kalau pemerintahan kita dipimpin oleh orang kafir, ini artinya kan negaranya kafir kan begitu ya. Maka kewajiban orang yang tinggal di negara kafir adalah hijrah. Tolong kepada Ustaz jelaskan aliran-aliran yang menyimpang dari manhaj salaf dan contoh-contohnya. Banyak sekali ya kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang menyimpang dari manhaj salaf. Contohnya Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaat Tabligh, itu kelompok-kelompok yang besar yang ya, menyimpang dari manhaj salaf. karena sudah membuat tulisan di majalah sunnah beberapa bantahan-bantahan terhadap jemaat baik jemaat tablir, ya itu ada edisi lalu bantahan terhadap kaum harokah baik itu ikhwanul muslimin hizbut tahrir maupun yang lainnya dan berikutnya insya Allah bantahan terhadap ya kelompok-kelompok yang lain ya jadi itu contoh-contohnya Allah alam istawab Ada uh, makalah yang Anda tulis tentang hal itu. Ya. Yang saya tulis kira-kira tiga tahun yang lalu ketika mengadakan daurah di uh, Surabaya, tolong di apa namanya dibaca. Tolong berikan pandangan Ustadz tentang peristiwa Kunar. Apakah benar seperti yang tertulis di halaman 316? Maksudnya dalam buku ini Mana? Oh, ah. 314. Ketika Afghanistan membentuk pemerintahan sementara, sedikit pun mereka tidak merubah ajaran syirik, penyembahan kubur, dan ajaran khurafat lainnya. Benar. Ya, mereka tidak merubah ajaran syirik, bahkan justru mendukungnya. Bahkan memerangi salafiyin yang merubah ya tempat-tempat penyembahan kubur dan keyakinan-keyakinan khurafat yang ada di sana. Bahkan mereka memerangi ahli tauhid demi membela tauhid mereka. Konfirasi yang mereka lakukan terhadap Imarah Kunar Islamiyah adalah salah satu buktinya, ya. E, eh, Imarah Kunar ini dipimpin oleh salah seorang pemimpin jihad salafi yang bernama Syekh Jamilur Rahman Beliau sebagaimana pengakuan seluruh kelompok-kelompok jihad yang ada di Afghanistan adalah orang pertama yang mengangkat senjata melawan Rusia. Syekh Jamilur Rahman. Berdasarkan pengakuan kelompok-kelompok jihad yang ada di Afghanistan. Beliaulah orang pertama yang mengangkat senjata atas melawan kaum komunis di Afghanistan. Dan kemudian Beliau mendirikan imarah Kunar di wilayah beliau, di kampung halaman beliau yaitu Kunar yang beribu kota di Asad Abad. Alhamdulillah, imarah Kunar berdiri, dakwah tauhid tegak, syirik diberantas, itu di Afghanistan orang biasa pakai rajah di kendaraan mereka, di mobil mereka. Kain-kain hitam jimat-jimat itu dipakai di badan mereka itu hitam di sini apa namanya kalung hitam itu itu raja dan jimat ya nah itu diberantas semua di daerah Kunar wilayah Kunar ya syariat ditegakkan mulai dari akidah ibadah sholat jemaah kemudian muamalah tidak ada bank jadi di Marah Kunar kemudian hudud, pelaksanaan hudud, hukum rajam dan lain sebagainya, memerangi kaum buhon, ya, bu itu para apa namanya kutok utorik, pembajak, perampok itu diperangi. Intinya syariat ditegakkan. Ya terutama at-tauhid, pemberatan pemberatasan syirik dan lain sebagainya. Kuburan-kuburan diratakan. Tidak ada di sana di wilayah tersebut tempat-tempat keramat yang disembah-sembah. Alhamdulillah nikmat Allah bersih dari mazahir syirik. Ya bentuk-bentuk ya perbuatan syirik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gak disangka, gak diduga. Ternyata yang membenci imarah punar ini justru orang-orang haraki dengan melontarkan berbagai macam fitnah. Di antaranya itu Dai Marah Kunar mendapatkan mendapatkan bantuan dari Amerika katanya. Fitnah. Ya, Syekh Jamilur Rahman mendapatkan bantuan dari Amerika. Fitnah. Terbukti bahwa yang memfitnahlah yang mengambil bantuan dari Amerika. Dahulu sampai sekarang. Ya, termasuk di antaranya Hikmatiar, Sayyab, Rabbani yang menuduh Syekh Jamil Rahman menerima bantuan dari Amerika. Ternyata setelah diusut, ya mereka beralasan karena Syekh Jamil Rahman berhubungan dengan Saudi Arabia. Saudi Arabia antek Amerika. Rupanya itu jalurnya. Begitu mereka menghukumi Syekh Jamil Rahman menerima bantuan dari Amerika. Karena Syekh Jamil Rahman menerima bantuan dari Saudi Arabia dan Saudi Arabia adalah antek Amerika. Dari situ mereka hukumi Syekh Jamil Rahman menerima bantuan dari Amerika. Padahal yang kita ketahui tidak ada secuil pun bantuan yang beliau terima dari Amerika. Bahkan yayasan-yayasan kemanusiaan Barat itu nggak diperkenankan masuk. Lalu aneh tapi nyata kebencian justru muncul dari mana? Dari orang-orang harokah, ikhwaniyah, yang berakhir dengan penyerbuan, pengepungan dan penyerbuan wilayah Kunar dan ibu kotanya Asadabad. Itu dikepung lalu diserbu beramai-ramai oleh Ahzab. Itulah dia kumpulan hikmatiar, Rabbani, Hakoni, Sayyab, dan yang lainnya. Mereka bersatu memerangi wilayah Kunar. Nah demikian ikhwan azaniyallahu ayyakum hakikat yang terjadi. Dengan alasan memerangi Wahabi. Lalu mereka menyebarkan perkataan batil membunuh satu orang Wahabi lebih baik daripada membunuh sepuluh orang komunis. Wahabi kafir. Banyak teman-teman kita salafi yang dibunuh secara keji di hadapan mata kepala kita sendiri. Kebetulan kita orang Indonesia tidak dianggap Wahabi karena yang dianggap Wahabi ternyata orang Arab saja. Ada teman kita yang ditawan tapi dibebaskan, orang Arab enggak. Karena ada apa namanya mereka anggap orang Indonesia ini berjasa karena Soekarnonya. Ya, karena Soekarnonya. Jadi bukan Wahabi. Nah itu dibunuh secara keji. Orang komunis saja tidak membunuh seperti itu. Ada yang ditembak dari atas kepala sampai ujung kaki. Sebelah dua orang itu. Benar ini. Karena kita di sana ketika peristiwa. Dan tidak puas sampai di situ saja. Ya, salah seorang dari mereka itu membunuh Syekh Jamilur Rahman dengan cara yang amat keji pula. Ya, dengan cara yang amat keji pula. Itu seorang ikhwan, ikhwanul muslimin, ya redaksi salah seorang eh, apa namanya staf atau redaksi majalah uh, Al-Bunyan Al-Marsus Abu Abdullah Ar-Rumi namanya dia masuk dengan membawa senjata yang dia simpan di dalam mushaf mushaf itu dia lobangi ini kufur nggak boleh itu dia masuk ke senjata situ tutup kan nggak kelihatan ya pistol nah masuk mushaf nggak diperiksa. Biasanya saya Jamilur Rahman tiap hari Jumat sebelum hari Jumat beliau menerima tamu orang-orang Arab. Masuklah orang ini. Ya, setelah tiba di hadapan saya Jamil itu buku dibuka dan langsung ditembakkan di kepala beliau. Wafat pada hari Jumat sebelum sholat Jumat persis. Nah begitu ceritanya. Ya begitu kebencian mereka terhadap dakwah Salam ini. Begitu bencinya mereka melihat syirik diperangi, tauhid ditegakkan. Kalau mereka memang benar-benar ingin tegak daulah Islam, syariat Islam. Mengapa mereka tidak mendukungnya? Apakah karena lantaran yang menegakkannya ini salafi? Apakah daulah Islam itu tegak, harus ditegakkan? Ya, tidak sah tegak kecuali oleh orang-orang ikhwanul muslimin atau kelompok mereka. Nah, ini ikhwani fiddin azan Allah wa yakum hakikat yang terjadi di sana. Nah, sebenarnya itu menjadi pelajaran bagi kita tidak mungkin bekerja sama dengan mereka dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Ya begitulah dia. Ya, kejadian yang telah menimpa kita dan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Dan al-mu'min la yuldahu fi juhrin wahidin maratain. Seorang mukmin tidak terjatuh dalam satu lubang dua kali. Semboyan yang mereka suarakan. Mari kerjasama dalam hal-hal yang kita sepakati. Dan mari kita toleransi. Bohong. Bohong. Gak ada toleransi mereka. Baik, ikhwani fiddina azan ya Allah wa iyakum. Dan mereka diam. Ya. Mereka tidak ada mengeluarkan bantahan sedikit pun terhadap orang-orang akun yang menyuarakan membunuh satu orang Wahabi lebih bagus daripada membunuh 10 orang komunis. Ini dia ikhwan fillah. Coba lihat. Orang komunis saja tidak mengucapkan seperti ini. Orang komunis ya tidak mengucapkan seperti ini. Orang kafir tidak mengucapkan seperti ini. Itu ya bukti kebenaran perkataan ulama ya di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli bid'ah itu lebih buruk ya, daripada orang-orang kafir. Dilihat dari mana? Dari dampak dan pengaruh yang mereka timbulkan terhadap kaum muslimin. Baik. Eh, sampai sekarang yang diketahui oleh masyarakat perang Siffin antara Ali dan Muawiyah sebenarnya apa yang terjadi? Karena banyak sekali yang benci Muawiyah. Jadi kita sudah sebutkan kayak eh, keutamaan-keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah penulis wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah penulis wahyu. Ya, antum menulis satu ayat Quran saja nggak bisa. Lalu orang yang nggak bisa menulis satu ayat Quran saja dengan benar itu sudah apa namanya me menghujat Muawiyah, penulis wahyu. Kira-kira sangat jauh perbedaannya ya. Jadi yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma adalah perbedaan ikhtilaf istihadiyah. Ya, mengenai masalah apa yang mesti dilakukan pertama kali. Ya, menuntut darah Utsman ya atau memulihkan kondisi pemerintahan. Ya. Ali bin Abi Thalib memilih kita pulihkan dulu kondisi keamanan pemerintahan. Sudah stabil baru dicari karena dalam kondisi kacau. Ini menurut Imam Ali. Tapi Muawiyah bersikeras ya menuntut pendapat beliau ya, menuntut ya, darah atas kematian Utsman ibn Affan. Mesti ya di apa namanya dicari orangnya dan dihukum. Ini perbedaan istihad. Perbedaan istihad. Yang benar dalam hal ini adalah Imam Ali mendapat dua pahala. Yang salah dalam hal ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dapat satu pahala. Karena para sahabat kulluhum odul. Ini kaidah uh, uh, ahli hadis, kaidah ulama jarah dan ta'dil. As-sahabatu kulluhum udul. Artinya semua sahabat itu sikoh. Terpercaya agamanya. Ya. Jadi nggak boleh kita mendiskreditkan salah seorang sahabat. Membenci satu orang sahabat sama seperti membenci semua sahabat. Ya, membenci salah seorang sahabat. Apa kata Rasulullah? La tasubbu ashabi. Jangan kamu sekali-kali mencaci, memaki sahabat-sahabatku. Rasulullah tidak mengecualikan kecuali si fulan dan si fulan kan tidak. La tasubbu ashabi. Baik. Uh, ada buku tentang keutamaan sahabat-sahabat Nabi, ya uh, sudah diterjemahkan. Uh, silahkan antum membaca buku tersebut. Judulnya mengenal keutamaan mutiara zaman ya mengenal keutamaan muti-muti mutiara zaman itu disebutkan uh, kisah Umar bin Khat, Umar ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu radhiyallahu taala anhum yang menahan diri ya dari seseorang karena satu satu sebab saja. Satu alasan saja, yaitu dia pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menahan diri dari orang ini. Kenapa? Karena dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia seorang sahabat. Pengertian sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW ya dan mati dalam keadaan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan muslim. Meskipun baru sekali melihat Rasulullah, itu termasuk sahabat Rasulullah. Nah, Umar bin Khattab menahan diri dari seorang yang baru diketahui ternyata dia pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia sikap para sahabat. La tasubu ashabi. Jangan kamu sekali-kali mencaci sahabatku tolong di antum merujuk kepada kitab itu mengenal e, keutamaan mutiara zaman. Ya, ini buku yang bagus sekali yang disebutkan e, di sini apa namanya? kedudukan sahabat ya. Dan kemudian keutamaan beberapa orang sahabat. Ya, judulnya judul aslinya adalah Al-Ibana lima li sahabati minal mazil minal manzilati wal makana. Tulisan Hamad bin Abdullah bin Ibrahim Al-Humaidi. Baik. Silahkan baca kitab itu. Di dalamnya juga disebutkan keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan dan ayah beliau Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu taala anhuma. Akan Ustaz, siapakah Usama bin Laden itu? Boleh kita berwala kepadanya dan memakai kaos sablonan yang ada gambarnya dan lain sebagainya Bagaimana akidah dan manhajnya? Jazakallah khairan. Yang pertama, yang jelas, jangan pakai baju yang bergambar makhluk yang bernyawa karena malaikat tidak masuk ke dalam rumah ya yang di dalamnya terdapat gambar kan begitu ya makhluk yang bernyawa apapun gambarnya gambar Usama bin Laden gambar Saddam Hussein nah dulu lagi hangatnya isu Usama bin Laden yang disablon apa gambar Usama bin Laden sekarang muncul gambar Saddam Saddam Hussein kan begitu besok entah gambar siapa lagi yang muncul kan begitu itu orang awam, ikhwanifiddin. Jadi yang jelas nggak boleh memakai kaos sablonan yang ada gambarnya, gambar siapapun itu. Ya, karena Rasul, eh, Rasulullah mengatakan ya um, tidak akan masuk ya ke dalam eh, rumah, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar di dalamnya. Gambar di sini gambar makhluk yang bernyawa. Baik. Larangan. E, siapakah Usama bin Laden itu? Para ulama mengatakan dia ini khariji, penganut paham khawarij. Yang berkata ini bukan saya, ulama ahlu sunnah wal jamaah abad ini. Seperti Syah Rabi, Syah bin Bas, bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahumullah. Karena dia lebih tahu tentang orang ini. Orang ini orang Saudi ini, Saudi Arabia. Nah, apakah kita boleh berwala kepada dia? Tentu saja tidak. Ikhwanifidin azan ya Allah wa ini mengingatkan saya kisah uh, eh, Khawarizm Shah. Atum tahu kisah Khawarizm Shah? Ini adalah seorang raja satu wilayah di Asia Tengah. Datanglah utusan Zengis Khan ke daerahnya dengan membawa barang dagangan. Etika internasional yang berlaku, utusan dagang nggak boleh dibunuh. Ya. Nah, Khawarij Syah ini kurang ajar, tidak memperhatikan etika internasional. Ya. Dia bunuh itu utusan dagang, nggak boleh sebenarnya. Utusan-utusan ya dari negara lain, duta-duta besar itu nggak boleh sebenarnya menurut etika Islam dan etika internasional itu nggak boleh dibunuh. Karena mereka hanya sekedar utusan. Nggak boleh dibunuh. Haram. Para ulama melarangnya. Bahkan mengutuk orang-orang yang me, apa namanya me, membunuh, berusaha untuk membunuh ya duta-duta besar negara lain di negara mereka. Nah ini dibunuh nih utusan dagang. Ya tentu saja marah besar Jenghis Khan. Marah besar. Perbuatan Khawarij Jemsyah ini, ini Khawarij Jemsyah ini raja muslim. ya raja. Jenghis Khan kafir. Marah besar Jenghis Khan. Dia merasa tersinggung. Kedaulatannya merasa dilecehkan. Dia ber, tafakur selama tiga hari. Ya, tiga hari dia bertafakur, dia putuskan menyerang daerah-daerah kaum muslimin. Dia kerahkan pasukan yang besar, dia habiskan seluruh wilayah kaum muslimin tanpa pandang bulu. Dia kejar ini Khawarizm Lari Khawarizm Shah ini tak kemana-mana, akhirnya hilang di Laut Tengah. Gak gak ketemu jejaknya. Tapi apa akibatnya? seluruh wilayah-wilayah kaum muslimin itu habis ya habis dibikin Genghis Khan pada saat itu ya dikatakan oleh ulama penulis sejarah tahun kelabu ya karena pada hari pada pada tahun itu sepertiga dari wilayah kaum muslimin direbut oleh Genghis Khan. Nggak tahu kita berapa ribu, ratus ribu, bahkan berapa puluh juta jiwa kaum muslimin yang tertumpah. Mungkin kalau orang-orang sekarang hidup dahulu sudah istighosah tiap hari. Nggak tahu saya. <laughs> Mungkin ya, sudah istighosah tiap hari mungkin. Bukan hari Minggu saja seperti yang antum lihat. Ini ter, ini termuat dalam kitab sejarah. Kita ada rencana untuk men, me, menerjemahkan atau menerbitkan buku-buku sejarah agar kita tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi sekarang ini sudah terjadi dahulu. Coba lihat kalau saya lihat ini saya ini mirip seperti Usama bin Laden. Bikin ulah, lari dia. Nggak ketemu jejaknya. Dalam dalam kitab Bidayawannya disebutkan dia lari dikejar-kejar oleh tentara Jenghis Khan lari ke Laut Tengah, nggak jumpa lagi jejaknya. Tahman lari dia ke laut. Ya, dengan perahu bersama beberapa anak buahnya nggak ketemu oleh Tahman. Tapi bukan itu ya urusan Jenghis Khan. Yang jelas dia telah berhasil melampiaskan kemarahannya sepertiga wilayah kaum muslimin berhasil direbutnya. Jumlah kaum muslimin jadi korban jangan tanya. Cukup sampai di situ saja. Ini kan namanya orang kafir ya. Gak bisa kita katakan wah insaf Khan adil lah. Yang buat yang salah itu kan Khawarijim sah. Kenapa yang lainnya juga sampai daerah-daerah kaum muslimin direbut kan gitu? Ini orang kafir. Masa kita merengek-rengek minta kepadanya supaya berlaku adil, insaf. Jangan ya apa namanya meng, me, me, menghargai hak-hak asasi manusia dan lain sebagainya. Namanya juga orang kafir. Selesai sampai di situ? Tidak. Sampai anak cucunya ya hulakuhan ya hulakuhan ya tetap menaruh dendam terhadap eh, pada saat itu Baghdad belum runtuh ya Nah dia berhasrat untuk meruntuhkan Baghdad. Dan benar-benar runtuh. Baghdad dia ya, berhasil direbut oleh Hulaku Khan. Berhasil direbut oleh Hulaku Sampai akhirnya ke beliau ingin dia ingin me, me, apa namanya memperluas wilayahnya bukan dia ingin merebut Syam tapi Syam adalah sesuai dengan janji Rasulullah ya negeri kaum muslimin yang dilindungi itu Syam dia nggak berhasil masuk Syam. Nah, sebelum dia berhasil menaklukkan Syam, ya, dia mati. Nah, kemudian anak cucunya kemudian yang ada di Baghdad masuk Islam. Timur Leng. Ya, beberapa anak cucunya masuk Islam. Itulah dia keturunan Khan yang masuk Islam. Jadi yang menang dakwah juga ternyata. Akhirnya anak cucunya sampai sekarang menjadi Ya kita katakan komunitas kaum muslimin yang besar di wilayah Tibet. Ya kita pernah ke Tibet. Nah itu dia. Kaum muslimin di sana banyak. Di selatan Cina, di apa namanya namanya tempatnya itu eh, Kasgar. Ya daerah Kasgar, Cina Selatan. Nah, ya, Cina ya Cina Barat ya kita katakan Cina Barat. Ya, itu banyak eh, itu penduduknya itu kaum muslimin. Nah itu dia apa namanya Eh, orang-orang Tibet, Mongol yang masuk Islam. Nah itu setelah eh, wafatnya atau matinya Genghis Khan yang mati dalam keadaan kafir, Hulagu Khan yang mati dalam keadaan kafir, anak cucunya masuk Islam. Yang menang dakwah juga ternyata. Kan begitu ya. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sabar menghadapi itu. Yang menang dakwah. Nah demikian. Nah ini adalah uh, pelajaran bagi kita ya pelajaran bagi kita bahwa kebaliman itu ya kebaliman itu akan membuahkan hasil yang pahit siapapun yang melakukannya ya siapapun yang melakukannya ya ittaqu adzulm ah, Rasulullah mengatakan dalam pesannya kepada Mu'ad bin Jabal ya ittaqu da'watal mazlum ya hati-hati kamu doa orang yang tertolimi siapapun dia kafir maupun muslim karena tidak ada hijab antara ya permintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Genghis Khan dia berhas, bertekad untuk membalas dendam perlakuan raja Islam itu nah demikian ikhwan fillah azan Allah wa iyyakum nah itulah dia sejarah yang ya kita katakan perlu kita ambil ibrah darinya. Nah, eh, eh, Khawarijim saya ini lari entah kemana dia. Dia ini biang keroknya. Ya dari situ ini yang Khan ini punya punya minat untuk merebut meng, eh, meng, menginvasi wilayah-wilayah Islam. Ya dari dari situ tuh. Dari Khawarijim saya ini. Ya punya punya punya apa namanya punya eh, hasrat untuk eh, menguasai daerah-daerah kaum. Sebelumnya tidak. Sebelumnya tidak dia nggak ada minat untuk merebut daerah-daerah Islam. Baik. Nah itu disebutkan dalam kitab Bidayah Wan Nihaya. Sebenarnya kitabnya panjang, apa ceritanya panjang, tapi itu disingkat saja. Seperti itulah dia kisahnya. Tadi Ustaz menyatakan wajib hijrah dari dari negara kafir. Bagaimana yang tinggal di Amerika Serikat dan sebagainya? Ya sebenarnya harus pindah ke negara muslim. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Nah itu sabda Rasul. Sudah dibahas di majalah As-Sunnah ya tentang hukum tinggal di negara, di negara kafir. Coba untuk melihat baca eh, makalah-makalah eh, yang tertulis di situ. Bagaimana tentang e, kisah hijrah kaum muslimin yang pertama ke Habasyah? Ya kita katakan itu mansuh semuanya dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir. Ya larangan tinggal di negara kafir. Mansuh ini kan di awal Islam. Bagaimana hukum bagi orang-orang yang belum terjamah dakwah? Seperti suku terasing, suku pedalaman. Ya orang-orang yang tidak tersentuh dakwah atau belum tersentuh dakwah, terjamah dakwah yang hak, ini urusannya dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka akan diuji nanti di akhirat dengan diperintahkan untuk masuk neraka. Nah, ini ujiannya. Anak-anak orang kafir Orang-orang yang belum terjamah dakwah dan mati dalam keadaan demikian, ini di akhirat dia akan diuji. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama. Ya mereka akan diuji. Bagaimana ujiannya? Mereka diperintahkan untuk masuk dalam neraka. Nah, ini ujiannya. Nah apabila mereka masuk, berarti mereka masuk ke dalam surga. Yang tidak masuk neraka, itu ujiannya. Yang akan diberikan kepada mereka bagi anak-anak orang kafir dan orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar dakwah, yaitu orang-orang yang di pedalaman. tolong terangkan kepada kami tentang tuduhan ahli bid'ah terhadap Syekh bin Bas yang telah berloyal eh, loyal yang loyal kepada Amerika Serikat dengan memasukkan tentara Amerika Serikat ke Arab Saudi yang Anda tanyakan bagaimana kronologis kejadiannya. Kronologisnya adalah Saddam Hussein menyerang Kuwait. Itu pertama. Ya. Nah, kemudian akan mengekspansi Saudi Arabia sudah melewati perbatasan pemerintah penguasa Saudi Arabia mengambil kebijaksanaan setelah melalui pertimbangan dengan mengambil apa berkonsultasi dengan para ulama ya, mufti diar Saudi Arabia yaitu Syekh bin Bas tentang hukum meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam mengatasi masalah tersebut. Syekh bin Bas membolehkannya dengan syarat-syarat. Ya, dengan syarat-syarat. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi sebagaimana yang antum ketahui. Ya, pasukan Saddam Hussein berhasil dipukul mundur keluar dari ya, Kuwait. Ya, dan selamatlah negara Saudi dari ancaman uh, Saddam Hussein. Nah, begitulah dia. Selesailah masalah. Uh, Syekh bin Bas dalam hal ini istihad. Beliau beristihad. Itulah dia istihad beliau. Beliau mengatakan ini istihad saya. Ini istihad saya. Mudah-mudahan benar Ya, kalau salah saya mohon ampun kepada Allah. Kalau kulihat beliau adalah mustahid. Ya, salah fatwa beliau itu dapat satu pahala. Benar dapat dua pahala. Yang jelas eh, dampak atau hasil dari fatwa beliau itu, istiad beliau itu ya eh, haramain syarifain Makkah wal Madinah terjaga dari jamahan ahli bid'ah. Ya, kalau kita kata ahli bid'ah ini Saddam Hussein. Dalam hal ini mungkin pemerintah Saudi tidak mau berspekulasi. Ya minta bantuan kepada negara-negara Islam yang tidak kuat. Yang akhirnya justru akan memper, memperpanjang masalah dan tidak akan selesai. Yang rugi siapa? Bapak ibu antum yang ingin melaksanakan ibadah haji. Lebih parah lagi kalau Saddam Hussein berhasil menguasai Saudi Arabia. Parah. Artinya apa? Tidak ada lagi naungan bagi dakwah tauhid. Mungkin kuburan akan marah lagi di Saudi Arabia. Kita butuh Muhammad bin Abdul Wahab baru. <laughs> Untuk memulai kerja dari awal lagi. Jangan harapkan kita dapat mengecap ilmu sunnah di Saudi Arabia. Kalau Saddam Hussein yang berkuasa di sana. Banyak sekali, banyak lagi mudarat-mudarat yang lainnya apabila tentara Irak berhasil menguasai Saudi Arabia. Belum lagi kehormatan dan darah kaum muslimin yang ada di sana ya nah melihat menimbang men, apa namanya memperhatikan masalah-masalah ini para masyayikh di Saudi Arabia mengambil keputusan ya kalau begitu panggil aja tentara kafir suruh itu usir Saddam selesai masalah aman-aman saja kan begitu sudah selesai itulah dia istihad Syekh bin Bas itu istihad beliau beliau sendiri mengatakan ini istihad saya di sini juga beliau sebutkan ini istiad. Demikian juga fatwa beliau yang meminta ya kepada para rakyat Palestina agar menghentikan perlawanan menghadapi orang-orang Israel karena tidak memiliki kemampuan. Dan juga saya Al Albani, ya beliau menganjurkan hijrah karena kaum muslimin tidak memiliki kemampuan moral apa namanya kemampu ke, ke, kemampuan dan kesiapan untuk itu. Beliau mengatakan itu usia saya yang ditentang habis-habisan oleh Yusuf Qardawi. Ya, yang tentang habis-habisan oleh Yusuf Qardawi. Beliau mengatakan itu istihad saya. Ya, itu istihad saya. Antum bisa dapat lihat baca di dalam buku ini. Ya, tentang hal itu. Sebentar, Anda carikan. nanti gitu ya kita uh, jumpa nanti kita cari. Betul nggak? Baik, kita lanjutkan kajian kita karena waktu tanya jawab sudah habis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin wa Kita lanjutkan al-aslus sadis. E, kaedah yang keenam. <clears throat> tasfiyah dan tarbiyah. Ini adalah kaedah yang terakhir. Tasfiyah dan tarbiyah. Yaitu kewajiban tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah maksudnya adalah memurnikan ajaran agama dari penyimpangan bid'ah yang telah disusupkan ke dalam tubuh Islam dan telah mengotori kemurniannya seperti membersihkan pendapat-pendapat yang menyimpang membersihkan bid'ah-bid'ah yang sesat membersihkan aturan-aturan ataupun cara-cara yang tidak ada tuntunannya dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmilu min yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna minhu tahrif ghalin wa intiha ta'wil al-jahilin wa intihal al-mubtilin. Sesungguhnya ilmu ini akan dibawa oleh orang-orang yang adil dari setiap generasi yaitu para ulama Tugas mereka adalah membantah, meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas. Kemudian menolak takwil orang-orang jahil. Dan yang ketiga mematahkan pemalsuan ahlul batil. Pemalsuan agama yang dilakukan oleh ahlul batil. Ini adalah tugas yang mulia yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memelihara agama ini. Al-Qur'an terjaga kemurniannya sampai sekarang. Banyak usaha-usaha untuk memalsu Al-Qur'an namun semuanya terpatahkan Nah kemudian termasuk juga memelihara hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat-riwayat palsu dan lemah yang banyak disusupkan oleh orang-orang zindiq, ahlul ahwa dan bid'ah. Di antaranya adalah bermunculannya hadis-hadis yang tidak ada asalnya dalam buku-buku agama seperti kitab-kitab Fadail A'mal, kitab-kitab pemikiran dan kitab-kitab manhaji da'awi lainnya. Nah ini semua harus dibersihkan dari hadis-hadis yang lemah dan palsu. Nah, tugas dan kewajiban membersihkan Islam ini dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari pendapat-pendapat yang menyimpang dan sesat, dari bid'ah-bid'ah. Ini merupakan tugas yang sangat mulia, tugas para pewaris Rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam hadis yang kita katakan tadi, yang kita bacakan tadi. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Itulah dia kewajiban tasfiyah yaitu memurnikan kembali ajaran agama. Dan itulah yang dimaksud dengan tajdid. Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap awal 100 tahun seorang yang memperbaharui agama. Dalam arti kata memurnikan agama kembali dari kotoran-kotoran yang melekat padanya. Seperti membersihkan khurafat-khurafat, bid'ah-bid'ah dan praktek-praktek syirik yang banyak dilakukan oleh umat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu telah berjual beli dengan sistem 'inah, yaitu sistem riba, dan kamu telah mengambil ekor-ekor sapi dan kamu telah puas dengan bercocok tanam dan kalian tinggalkan dan kamu telah